Wa Allah la tablughuhul awham. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bisa ditebak dengan tebakan-tebakan manusia. Diperkirakan begini atau begitu, tidak bisa. Wa la tudrikuhul afham dan juga tidak akan bisa dicapai dengan akal-akal manusia ini menunjukkan bahwa sumber pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala tidak lain kecuali dari Allah sendiri dalam Al-Qur'an atau dari utusannya, dari nabinya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghabarkan tentang tauhid, tentang keesaan Allah dan sifat-sifatnya. Adapun dengan akal, dengan praduga, permisalan-permisalan, kemungkinan-kemungkinan, tebak-tebakan nggak bisa la tablughul awham wa la tudrikuhul afham. Maka dikatakan dalam syarahnya oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullahu taala bahwasanya yang dimaksud adalah apa yang terkandung dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala wala yuhituna bihi ilman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala la yuhituna bihi ilman enggak akan bisa meliputi Allah nggak akan bisa meliputinya siapapun ilmu siapapun. Disebutkan dalam kamus as sahah bahwa kalimat waham yang dipakai oleh musannif la al awham al-waham disebutkan dalam as sahah tawahamtu syai'a dhanantuhu kalau dikatakan dalam bahasa Arab aku tawahamtu syai'an maknanya adalah dhanantu aku memperkirakan sesuatu atau menduga sesuatu. Itu waham. Adapun kalimat faham, wa fahimtu syai' tuhu. Aku mengetahui sesuatu. Fahim tuhu, aku faham, maksudnya aku mengetahui sesuatu. Sehingga tidak bisa diliputi oleh pengetahuan manusia dan tidak pula bisa diliputi oleh prasangka-prasangka manusia. Fal murad asy-syekh rahimahullah yang dimaukan oleh syekh rahimahullah dalam matan di atas la tablughul awham wa la tudrikuhul afham annahu la yantahi ilaihi wahmun bahwasanya enggak akan bisa dicapai perkiraan siapapun. Semua orang yang memperkirakan dengan perkiraan-perkiraan tidak akan bisa mencapainya dan enggak akan tepat perkiraannya, pasti salah walau yuhitu bihi ilmun dan tidak bisa pula diliputi oleh ilmu-ilmu manusia ma yurja kaun wal wahm ma yurja kaunuhu ayyadunnu annahu ala sifati kada. kalimat wahm maknanya apa yang diduga atau apa yang diharapkan itu tepat barangkali saja tepat berarti tidak pasti dan dikatakan ala yadhunnu annahu ala sifati kada menduga, memperkirakan bahwa Allah memiliki sifat begini dan begitu. Wal faham, sedangkan faham, huwa ma yasuluhul aql wa yuhitu bihi. Semua apa yang diambil, disimpulkan oleh akal-akal manusia. Itu faham namanya. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa diperkirakan sifat-sifatnya. Tidak bisa ditebak-tebak kayak apa, seperti apa. Tidak bisa ditekib kayak apa bentuknya. Tidak bisa. Nggak bisa pula dipikirkan dengan akal-akal manusia. Dipelajari dengan berbagai macam urusan-urusan akal atau berbagai macam cara-cara akal. Nggak bisa. Nggak bisa pakai kaedah-kaedah akal. Huwa ma al-aql wa yuhitu bihi. Al-fahm adalah apa yang dihasilkan oleh akal. Wallahu ta'ala la yu'lam la ya'lam kaifa huwa illa huwa subhanahu wa ta'ala maka Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diketahui oleh siapapun kecuali oleh Allah sendiri Subhanahu wa taala. Wa innama na'rifuhu Subhanahu wa taala bisifatih. Maka kita mengenali Allah Subhanahu wa taala hanya dengan sifat-sifat yang Allah kabarkan dan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa huwa annahu ahad, samad yaitu seperti kita mengenali Allah Subhanahu wa taala Esa, Ahad. Allah Subhanahu wa taala As-Samad, tempat bergantung seluruh makhluk. Dan kita kenali pula lam yalid wa lam yulad, bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada satu makhluk pun yang sepadan dengannya. Enggak ada yang semirip dengannya. Inilah yang hanya bisa kita kenali dengan sifat-sifat yang kita ketahui dari Quran dan Sunnah. Tidak lebih dari itu. Dan tidak bisa pula dicari sendiri dengan perkiraan, nggak bisa pula dicari dengan akal-akal manusia. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayatnya sering kali dengan kalimat-kalimat yang mengenalkan dirinya dengan sifat-sifatnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard Allah yang tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia yang maha hidup yang maha berdiri sendiri, yang tidak pernah dikenai rasa kantuk dan tidak pernah tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dan miliknya lah seluruh yang di langit dan yang di bumi. Ini kita kenali Allah Subhanahu wa taala demikian. Kita kenali bi wahdaniyatihi, kita kenali dengan keesaannya, la ilaha illahu. Dan kita kenali Allah Subhanahu wa taala dengan sifat haya, maha hidup. Dan maha hidup berarti kehidupan yang abadi, kehidupan yang tidak seperti kehidupan manusia. Kehidupan manusia yang serba terbatas. Kehidupan yang banyak kekurangan-kekurangannya, di antaranya kantuk dan tidur apalagi pingsan lebih lama lagi. <laughs> Dalam keadaan ketika dia kantuk atau ketika dia tidur atau ketika dia pingsan, orang tadi sama dengan orang mati. Tidak berfungsi matanya, tidak berfungsi telinganya, tidak berfungsi seluruh anggota badannya. <laughs> Sehingga jangan kita katakan, kalau Allah hidup berarti seperti kita hidup. Laisa kamitslihi syai. <laughs> Tiada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kehidupannya pun berbeda dengan kehidupan makhluk Allah katakan la ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah tidak dikenai rasa kantuk dan tidak pula dikenai tidur. Kehidupan yang sempurna, kehidupan yang kekal abadi. Kehidupan yang tidak pernah dikenai kematian. Kemudian kita kenali pula bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memiliki langit dan bumi. Al-Malik yang memiliki dan menguasai seluruh langit dan seluruh bumi. Atau dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallahu alladzi la ilaha illahu الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر kata Allah dialah Allah yang tiada ilah sesembahan yang layak disembah kecuali dia Al-Malik Al-Quddus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir kita mengenali Allah dengan sifat-sifat yang Allah terangkan. Penguasa, yang maha suci, yang memberi keselamatan, yang memberi keamanan, yang memberi perlindungan. Al-Azizul Jabbar, yang maha mulia, yang maha sombong. Dan Allah Subhanahu wa taala layak memiliki sikap sombong karena tidak ada yang lebih di atas Allah satu makhluk pun. Subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Huwa Allahul Khaliqul Bari'ul Musawwir. Dan dikenalkan lagi bahwa dialah Allah Al-Khaliq yang maha menciptakan seluruh makhluk-makhluknya. Al-Bari' yang menciptakan makhluk yang pertama kali dan tidak ada contoh sebelumnya. Al-Musawwir yang menggambar bentuk-bentuk manusia. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. Dialah Allah yang membentuk rupa-rupa kalian di perut-perut ibu kalian sekehendaknya. Allah Subhanahu wa taala huwal musawwir. Dialah yang menggambarkan bentuk-bentuk manusia, dialah yang menentukan bentuk-bentuk manusia ketika mereka masih di rahim ibunya. Ibunya nggak bisa menentukan anaknya hitam atau putih. Ibunya nggak bisa menentukan anaknya keriting atau lurus rambutnya, nggak bisa menentukan anaknya tinggi atau pendek, nggak bisa menentukan apapun. Huwallazi Dialah Allah yang membentuk rupa-rupa kalian di perut-perut ibu kalian. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengenali Allah dengan sifat-sifatnya yang Allah terangkan dalam ayat-ayatnya ini. Kata Allah, lahul asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang mulia, nama-nama yang baik yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard dan bertasbih kepada Allah, bertasbih memuji Allah seluruh yang di langit dan juga seluruh yang di bumi. Wa huwal azizul hakim dan Allah Subhanahu wa taala maha mulia lagi maha memiliki hikmah. Qanibillahi Maka diringkas dengan kalimat la tudrikuhul awham. La tudrikuhu al-awham. La al-awham wa la tudrikuhu al-afham. Tidak bisa ditebak-tebak kayak apa Allah dan tidak bisa pula diakal-akalkan, dipikirkan seperti apa kayak apa nggak bisa. Kita mengenali Allah hanya dengan mengenali sifat-sifatnya yang Allah kenalkan dan Rasulnya yang mensifatinya yang dia kenal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selain dua sumber itu tidak akan bisa dipakai untuk mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Ini usul. Prinsip dari prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Barang siapa yang lancang mempelajari tentang Allah subhanahu wa ta'ala dengan akalnya dalla, dia akan sesat. Barang siapa yang berupaya untuk menebak-nebak seperti apa Allah, dalla, dia akan sesat. Dan siapa yang mencari pengenalan terhadap Allah dengan selain Quran wa sunnah, pasti dia akan menyimpang. Akan jadi zindir. Akan jadi orang-orang yang jauh menyimpang dari jalan yang lurus. Karena jelas dengan secara ijma' bahkan bagaimana tidak karena sudah disebutkan dalam Al-Qur'an wala yuhituna bihi ilman enggak akan bisa diliputi Allah itu dengan ilmu siapapun yang enggak akan bisa satu manusia pun yang bisa memikirkan dengan akalnya tentang Allah Subhanahu wa taala ini walaupun ringkas pembahasannya tapi sangat penting bahwa kita tidak akan mampu memikirkannya dengan akal-akal kita, nggak akan mampu menebaknya dengan tebakan-tebakan dan prasangka-prasangka kita, tapi kita harus mempelajarinya dari jalurnya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari Qur'annya dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yushbihul anam Selanjutnya kata musannif, kata Abu Ja'far Tahawi, wala yushbihul anam dan tidak menyerupai manusia. Tidak menyerupai makhluk-makhluk bahkan. Dan disebutkan riwayatnya dari Abu Ja'far Tahawi ada dua riwayat. La yushbihul aw, la yushbihul anam dan la yushbihul anam. Kalau yang pertama, sebagaimana yang tertulis dalam kitab kita ini, wala yushbihul anam tidak menyerupai al-anama sebagai maf'ul. <laughs> Al-anam. yakni tidak menyerupai manusia, tidak menyerupai makhluk manapun. <laughs> Adapun riwayat yang kedua, wala yushbihul anamu dengan dhammah dan tidak menyerupai dia manusia. <laughs> Apa perbedaannya yang pertama dengan yang kedua? Yang pertama Allah tidak menyerupai makhluknya. Yang kedua tidak menyerupai Allah makhluk manapun. Kelihatannya seperti sama, tetapi keduanya sangat berbeda. Kalau la yushbihul anama yakni tidak menyerupai makhluk seperti dikatakan dalam syarahnya. Hadza raddun liqaulil musyabbihah. Ini bantahan kepada mereka-mereka yang menyamakan Allah dengan makhluk. Yang berkata bahwa Allah mendengar seperti kita mendengar yang berkata Allah melihat seperti kita melihat, yang berkata bahwa Allah turun ke langit dunia seperti saya turun dari mimbar. Ini menunjukkan bahwa dia menyerupakan Allah dengan makhluk, maka dibantah. La yusbihul anama bahwa Allah tidak menyerupai makhluk, maka sifat-sifat Allah seluruhnya tidak menyerupai sifat-sifat makhluk. Titik. Adapun makna yang kedua membantah kelompok lain Riwayat yang kedua yaitu kalimat la yushbihuhul anamu tidak menyerupai Allah makhluk manapun. Ini membatasi apa? Membantah golongan lain, membantah golongan Nasara yang mengatakan bahwa Isa seperti Tuhan, mengatakan Isa memiliki sifat Tuhan, mengatakan bahwa Isa alaihi salam sebagai jelmaan Tuhan, atau satu yang tiga, tiga yang satu, maka dibantah. La yushbihuhul anamu, sungguh nggak ada makhluk manapun yang menyerupai Allah. Nggak ada satu manusia pun yang menyerupai Allah. Nggak ada nabi manapun yang menyerupai Allah. Tidak Isa, tidak Uzair, tidak siapapun dari para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Walaupun kedua-duanya adalah menafikan persamaan Allah dengan makhluk, tetapi yang pertama tadi membantah orang yang menyamakan Allah dengan makhluk, yaitu para musyabihah. Orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk adalah mereka-mereka yang berkata bahwa sifat-sifat yang ada dalam Quran seperti sifat-sifat yang ada pada makhluk. Allah berbicara ya seperti kita bicara, Allah mendengar seperti kita mendengar, Allah turun ya seperti kita turun. Maka dibantah, la anama. Allah tidak menyerupai makhluk. Sedangkan ada kelompok lain seperti Yahudi dan Nasrani. Yahudi mengatakan Uzair anak Tuhan, jelmaan Allah memiliki sifat dari sifat-sifat Allah. Demikian pula Nasara menyatakan bahwa Isa bin Maryam adalah anak Allah, jelmaan Allah, memiliki sifat seperti Allah dan diperlakukan seperti Tuhan. Berarti disamakan dengan Allah. Maka ini pun dibantah dengan kalimat wala yushbihuhu al-anamu. Tidak ada yang menyerupai Allah satu makhluk pun. Farq bainahuma. Bedakan antara keduanya. Walaupun kedua-duanya adalah mensucikan Allah, kedua-duanya mengatakan bahwa Allah tidak sama dengan makhluk, tetapi ada dua aliran yang kita bantah. Allah tidak sama dengan makhluk dan tidak ada makhluk yang sama dengan Allah. Sehingga terbantah dua golongan Dua golongan kafir, yang satu yang menyatakan Allah seperti makhluk dan yang lain yang berkata bahwa ada makhluk yang seperti Allah, seperti Tuhan. Ya. Dua-duanya terbantah dengan dua lafaz tadi, la yushbihul anama dan wala yushbihuhul anamu. Baik, as atau makna yang betul-betul lebih sahih dari beliau dari Abu Ja'far adalah yang bersama kita ini. Wala yushbihul an, wala yushbihul anama Sebab disebutkan dalam syarahnya, Hada raddun liqaulil musyabbiha. Ini bantahan kepada para penyerupa-penyerupa yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Alladzina yushbihuna al-khaliq bil makhluk. Yang menyamakan pencipta dengan yang diciptakannya. Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dari apa yang mereka lakukan. Qala azza wa jal. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Laisa kamithlihi syai'un. Wahuwa sami'ul basir dan tidaklah sama dengan Allah sesuatu apapun dan dia maha mendengar lagi maha melihat walaisal murad ayat ini tegas menyatakan laisa kamitslihi syai nggak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun dan penafian penyerupaan ini bukan bermakna bahwasanya dinafikan semua yang menyerupai Allah termasuk nama-nama termasuk istilah-istilah dalam sifat-sifat yang tersebut dalam Quran dan Sunnah semuanya dinafikan bukan begitu maknanya bukan berarti seperti apa yang dikatakan oleh ahlul bidah ahlul dalal seperti yang dikatakan oleh beberapa kelompok sesat yang berkata bahwasanya Allah tidak sama dengan makhluk maka Allah tidak mendengar karena makhluk mendengar. Allah tidak melihat. Karena makhluk melihat. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki sifat. Karena makhluk memiliki sifat. A'udhu rajim. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari godaan syaitan. Ar-rajim. Syaitan yang memberikan tipu daya. Sungguh ucapan itu ucapan iblis, ucapan syaitan. Mengambil sepotong ayat, menolak potongan lainnya. Bukankah ayat tadi ada kelanjutannya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak sama dengan Allah sesuatu apapun dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Allah setelah menyatakan bahwa dirinya tidak sama dengan makhluk, Allah katakan bahwa Allah maha mendengar lagi maha melihat. Adapun mereka-mereka tadi ahlul bidah wa dalalah, kelompok-kelompok sesat berkata bahwasanya Allah tidak sama dengan makhluk, maka Allah nggak mendengar. Maka Allah tidak melihat kata. Dikatakan oleh beliau oleh asyarih laisal murad nafi sifat. Bukan yang dimaukan dalam ayat ini adalah menafikan sifat-sifat Allah atau meniadakan sifat-sifat Allah, bukan. Famin kalami Abu Hanifah. Di antaranya dinukilkan dari ucapan Abu Hanifah rahimahullah dalam kitab beliau masalah akidah dengan julukan atau dengan judul Al-Fiqhul Akbar Kitabnya diberi julukan fikih besar. Karena akidah juga butuh fikih. Disebutkan di dalamnya la yushbihu syai'an min khalqih wa la yashbihuhu syai'un min khalqih. Bahwa tidak ada yang serupa atau Allah tidak menyerupai makhluknya sedikit pun. Dan tidak pula menyerupai Allah satu makhluk pun. Dua-duanya disebut oleh Abu Hanifah. An-Nu'man rahimahullahu taala. Tidak menyerupai makhluknya sedikit pun dan tidak ada yang menyerupainya satu makhluk pun. Thumma qala, kemudian beliau berkata, "Ba'da dalik wa sifatuhu kulluha khilafu sifatil makhlukin Dan sifat Allah seluruhnya tidak sama dengan sifat-sifat makhluknya. Ya'lam laka ilmina. Mengetahui tidak seperti pengetahuan kita. Wa yaqdir laka qudratina. Allah memiliki kemampuan kekuasaan tidak seperti kemampuan kita, tidak seperti kekuasaan kita. Wa yara laka ru'yatina. Allah melihat tidak seperti penglihatan kita. Intaha. Selesai ucapan Abu Hanifah. Ini kaidah juga dalam masalah asma dan sifat kita mengenali sifat-sifat Allah yang Allah katakan dalam Quran dan Sunnah, maka kita katakan pasti benar. Aman nabihi kullun min indi rabbina. Kami beriman dengannya semuanya dari sisi Rabb kami. Kami percaya semuanya kami beriman dengan Quran. Kami beriman dengan Rasul dan ucapan-ucapan Rasul. Maka kita terima semuanya. Tetapi kita katakan seperti ucapan para ulama tadi bahwasanya kalau disebutkan Allah Samiul Alim, Allah Maha mendengar, Maha melihat, Allah mendengar tidak seperti pendengaran kita. Allah melihat tidak seperti penglihatan kita. Allah Subhanahu wa taala berkuasa tidak seperti kekuasaan manusia dan seterusnya. Semua termasuk sifat-sifat datiyah, termasuk kalimat yadullah, tangan Allah tidak seperti tangan kita. Mata Allah tidak seperti mata kita dan seterusnya. Mudah Mudah dipaham, mudah dimengerti akidah ahlu sunnah. Tidak rumit. Adapun mereka, ahlul bid'ah wal dalalah, jahmiyah wal qaranatah, wal zanadiqah, kaum zindiq, orang-orang sesat, mereka sungguh ajarannya sangat membingungkan. Mengambil sepotong ayat, kemudian menentang sekian banyak ayat. Apa sepotong ayat yang diambil? Laisa kamislihi syai'un. Sepotong diambil Oh Allah tidak ada yang serupa dengannya sesuatu apapun. Kemudian mereka simpulkan dengan cara simpulan yang menentang seluruh ayat-ayat Al-Quran. Berarti Allah tidak sama dengan makhluk. Berarti Allah tidak mungkin mendengar. Kalau mendengar nanti kayak makhluk. Tidak melihat. Nanti kalau melihat kayak makhluk. Berarti Allah tidak begini, tidak begini, tidak begini. Semua sifat ditolak, ditolak, ditolak. Dengan alasan nanti seperti makhluk. Dan kesimpulannya kata mereka. Berarti Allah tidak memiliki sifat. Karena kalau memiliki sifat, seperti makhluk memiliki sifat. Astagfirullahaladzim. Apa itu hukumnya? Kafir. Keluar dari Islam. Karena menentang seluruh ayat-ayat Al-Quran. Berapa ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan Wallahu sami'un alim Innallaha alimun qadir Sami'an ghafura Berapa banyak? Sekian banyak ditentang semula mereka dengan satu kalimat Berarti Allah nggak punya sifat apapun. Karena kalau Allah punya sifat, nanti seperti makhluk. Nanti sama dong. Kan Allah bilang, Allah tidak serupa dengan apapun. Wallahi, kalau begitu ajarannya, kalau begitu cara memahaminya, kamu membuka pintu orang-orang ateis. Orang-orang ateis akan berkata, seperti ucapanmu, berarti Allah tidak ada. Karena kalau Allah ada, nanti kayak kita ada. Kamu dan saya ada apa enggak ada? Ada. Berarti Allah tidak ada. Kalau kita katakan ada, berarti sama dengan Allah dengan makhluk. Allah ada, saya ada, berarti sama dong. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minadh dhalal. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan. Berarti mereka membuka pintu untuk para zindik. Siapa zindik? Zindik adalah orang-orang yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat apapun. Sedangkan ateis adalah orang-orang yang mengatakan bahwa tidak ada Allah satupun, tidak ada Tuhan. Mereka-mereka ini dapat pintu dari syaitan, iblis, yang terucap melalui lidah-lidahnya para ahlul dalal tadi. Lidah-lidahnya para ahli filsafat tadi yang berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin punya sifat nanti seperti makhluk. sehingga harus diterima pula potongan ayat berikutnya wa huwas alim. Setelah berkata, tidak ada yang serupa dengan Allah satu makhluk pun dan Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Ambil potongan pertama dan ambil pula potongan kedua. Bagaimana kalau kita ambil dua-duanya? Ahlus sunnah berkata, Allah Maha mendengar tidak seperti pendengaran kita. Allah Maha melihat tidak seperti penglihatan kita. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat tapi tidak seperti sifat kita. Masya Allah, ummatan wasata umat yang tengah-tengah. Ahlu sunnah adalah umat yang tengah-tengah baina balalatain. Antara dua kesesatan. Kesesatan mereka-mereka yang menolak sifat seluruhnya. Dengan alasan laisa kemitlihi syait. Sedangkan kelompok yang lain berkata bahwa Allah punya sifat ya berarti seperti makhluk. Maka kita beriman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala punya tangan seperti tangan makhluk. Beriman bahwa Allah mendengar seperti pendengaran kita dan seterusnya. Ini na'udzubillah musyabbihah orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk atau yang menyerupakan makhluk dengan Allah. Dua-duanya sesat, ekstrem ke kanan, ekstrem ke kiri. Aina ahlu sunnah, aina salafus saleh, aina sahabat tabi'in wa tabi'ihim. Di mana letaknya ahlu sunnah? Di mana letaknya para salafus saleh dan para pengikutnya? Wasatun bainahuma. Tengah-tengah di antara keduanya. Menyatakan bahwa Allah tidak sama dengan makhluk dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Persis Metodenya metode ayat ini. Diajarkan oleh Allah satu metode. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu pun, tetapi Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Diajarkan satu metode pemahaman agar kita mengimani bahwa Allah tidak sama dengan makhluk dan kita pun mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka semua sifat-sifat Allah yang ada dalam Quran, As-Sami', Al-Alim, Al-Basir, Al-Qadir, Al-kalam, sifat kalam bagi Allah kita imani seluruhnya dengan kalimat laisa kamitslihi syai, bahwa sifat-sifat Allah tersebut tidak sama dengan sifat-sifat makhluknya. Intah. Wa qala rahimahullah. Kemudian berkata Na'im ibn Hamad rahimahullah Al-Thiqah Al-Marwazi Seorang yang thiqah dari Maru Sehingga dijuluki dengan Marwazi Dan di antara guru beliau yang terkenal Adalah Abu Hamzah as sukari rahimahullah Dan beliau pernah mengalami Jahmiyah Dia sendiri yang menyatakan bahwasanya Kuntu Jahmiyan Aku dulu Jahmiyan fa'araftu kalamahum maka aku mengenali mereka falamma talabtul haditha ketika aku mempelajari hadis aku tahu kesesatan mereka bahwa mereka ternyata adalah orang-orang yang menafikan sifat-sifat berkata Hamad berkata Na'im bin Hamad atau Nu'aim bin Hamad man syabbaha Allah bi min khalqihi faqad kafar wa man ankara ma wasafallahu bihi nafsahu faqad kafar wa laysa fi وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه kata Nu'aim bin Ibn Hammad rahimahullah siapa yang menyerupakan Allah dengan sesuatu dari makhluknya maka dia kafir barang siapa yang menyamakan Allah dengan makhluk maka dia kafir wa man ankara ma wasafa Allah bihi nafsahu faqad kafar Sebaliknya siapa yang mengingkari sifat-sifat Allah yang Allah sifatkan dirinya dengannya, maka dia pun kafir. Walaysa fi ma wasafa bihi nafsahu wala rasulahu tashbih dan tidak ada pada sifat-sifat yang Allah sifatkan dirinya atau yang diterangkan oleh rasulnya tidak ada penyerupaan di dalamnya. Lihat tiga perkara yang disebutkan oleh Nuaim bin Hamad rahimahullah. Yang pertama, bahwa orang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluk, maka dia kafir. Yang berkata bahwa sifat Allah sama dengan sifat kita. Tangan Allah sama dengan tangan kita. Yang mengatakan turunnya Allah sama dengan turunnya kita. Maka dia kafir. Yang kedua, siapa yang mengingkari sifat-sifat Allah juga kafir. Bahwa Allah tidak memiliki sifat. Karena nanti kalau dikatakan memiliki sifat seperti makhluk. Hati-hati mengingkari sifat-sifat Allah yang Allah terangkan dalam Quran dan Sunnah, maka dia kafir. Yang ketiga, Nuaim bin Muhammad menjelaskan bahwa mengimani sifat-sifat yang terkandung dalam Quran dan Sunnah itu tidak ada unsur penyerupaan. Kalau kita baca Al-Quran dan kita mengatakan dengan iman, tidak menyerupakan dengan makhluk. Kamu baca apapun yang ada dalam Quran, tidak ada penyerupaan dengan makhluk. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Al-Quran ini dari Allah. Tidak ada kontradiksi di dalamnya. Al-Quran ini dari Allah. Nggak akan mungkin ada pertentangan di dalamnya. Abadan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan Allah terus menjaga ayat ini harfan-harfan. Allah jaga kalimat demi kalimat, huruf demi huruf. Sehingga jangan khawatir. Kamu baca Al-Quran, kamu tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Kamu baca Ar-Rahmanu alal arsh istawa. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi di atas arasnya tidak menyerupakan dengan makhluk. Jangan khawatir. Loh itu kan berarti-berarti itu pikiran kamu yang sesat. Ayat tidak mengatakan sama dengan makhluk. Allah di atas arasnya tidak sama dengan seorang raja di atas sananya. Allah di atas arasnya tidak sama dengan makhluk di atas makhluk yang lainnya. Allah di atas sesuatu tidak sama dengan makhluk di atas makhluk yang lain. Abadan. Selama-lamanya. Demikian pula kamu baca yadullahi fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Jangan takut ah, saya gimana ini? Berarti saya menyerupakan Allah mengatakan tangan tangan Allah astagfirullah ini ayat Al-Quran kamu baca kamu dapat pahala siapa yang mengatakan itu sama dengan makhluk lo itu tangan ya tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk kalau mengatakan ini berarti sama dengan makhluk berarti otakmu yang rusak Al-Quran tidak salah Al-Quran menyatakan yang layak bagi Allah tentunya. Sifat-sifat Allah sesuatu yang layak bagi Allah. Sifat-sifat Allah sesuatu yang pantas bagi Allah yang maha tinggi, maha mulia. Yang kita tidak bisa tahu detailnya. Karena Allah SWT menyebutkan secara global. Wala bihi ilman. Dan gak akan bisa meliputi Allah otak siapapun. Maka kata Hamad ibn Salam rahimahullah laisa fima Allah bihi nafsahu wala rasuluhu tashbih gak ada pada sifat-sifat yang ada dalam Quran ataupun yang ada dalam sunnah tidak ada penyerupaan dengan makhluk sama sekali kita yakin tidak mungkin sama dengan makhluk sebutkan sifat satu persatu dengan iringan tidak sama dengan makhluk tidak sama dengan makhluk tidak sama dengan makhluk selesai kamu baca Al-Quran sehingga orang-orang berkata itu kan berarti berarti apa Berarti sama dengan makhluk. La wallah, tidak demi Allah. Sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluknya. Tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluknya. Tingginya Allah di atas arasnya tidak sama dengan tingginya seseorang di atas kudanya. Tidak sama. Walaysa kamitslihi syai'. Alhamdulillah akidah sunnah mudah dipaham oleh akal-akal normal. Adapun akidah sesat nggak bisa dipaham oleh akal normal. Tidak mungkin ada karena kalau ada sama dengan makhluk. Jadi Allah ada apa nggak ada bingung mereka. Otak-otak manusia yang masih normal bingung. Kecuali orang-orang yang stres. Yang mengatakan dengan kalimat-kalimat yang sangat aneh. Bahwasanya seluruh alam ini adalah Allah. Dan bumi ini dengan langit dan sebagainya seperti sebuah kelopak mata dengan biji matanya. Nyambung apa nggak nyambung? Wallahi akal orang normal nggak nyambung. Opo ini orang ngomong. Kemana larinya? Itulah mereka kaum filsafat. Orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Demikian pula sebaliknya orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Waqala dan dikatakan selanjutnya oleh Ishaq bin Rahuya. Man wasafallahu Allah fashabbaha sifatihi bi sifat ahadin min khalqillah faqad fahuwa kafirun billahi al-azim. Kata Ishaq bin Rahuya, Siapa yang mensifati Allah kemudian menyamakan sifatnya dengan sifat satu makhluknya atau salah satu makhluknya fahuwa kafir maka dia kafir hati-hati ini akidah tidak sembarangan berbicara tentang Allah tidak sembarangan siapa yang tidak percaya dengan sifat-sifat Allah yang Allah terangkan dalam Al-Qur'an berarti dia menentang Al-Qur'an orang yang menentang Al-Qur'an apalagi kalau bukan kafir Demikian pula sebaliknya, orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya dan mengatakan sifat Allah sama dengan sifat kita, berarti mengatakan bahwa dirinya seperti Tuhan, bukan itu kesombongan yang sangat kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dia kafir? <laughs> Kata Ishaq bin Rahuya, siapa yang mensifatkan Allah dengan sifat-sifat? kemudian menyerupakan sifat-sifat itu dengan sifat salah satu makhluknya bahwa kafirun billahil azim maka dia kafir kepada Allah yang maha agung ini ucapan para ulama ahlu sunnah ucapan imam-imam ahlu sunnah yang menunjukkan bahwa perkara ini sangat berbahaya Perkara ini sangat rawan Banyak orang yang sesat Banyak orang yang kufur Dalam masalah asma dan sifat dalam masalah salah paham memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang sifat. Ya. Waqala dan beliau berkata, alamatu jahm wa ashabuhu da'wahum ala ahli sunnati wal jamaah ma aula'u bihi min al-kadhibi annahum musyabbihah bal humul mu'attilah. Kata beliau, tanda-tanda jahm, ini tanda-tanda aliran jahmiyah, adalah Jaham bin Safwan dan para pengikut-pengikutnya adalah dakwahum, pengakuan mereka terhadap ahlu sunnah atau lebih tepatnya tuduhan mereka terhadap ahli sunnah wal jamaah. Ma'aulau bihi minal kadibi yaitu tuduhan yang mereka bikin-bikin dari kedustaan-kedustaan. Apa tuduhan mereka? Annahum musyabbihah bahwasanya ahlus sunnah itu menyerupakan Allah dengan makhluk katanya. Ahlu sunnah itu menyamakan Allah dengan makhluknya. Maka mereka golongan musyabihah. Orang yang menuduh ahlu sunnah menyerupakan dengan makhluk. Itu tanda-tanda kalau mereka jahmiyah. Pengikut Jaham bin Sofwan. Kenapa demikian? Karena menurut Jaham bin Sofwan dan pengikutnya. Bahwa yang namanya akidah yang benar. Adalah tidak menyamakan Allah dengan makhluk tidak menyamakan Allah dengan makhluk menurut mereka adalah mengatakan bahwa Allah tidak mungkin punya sifat nanti seperti makhluk. Berarti Allah tidak memiliki sifat apapun, tidak mendengar, tidak ini, tidak ini. Kalau kita marah mengatakan kalau tidak mendengar berarti tuli. Tidak. Kami tidak meyakini pula sifat tuli. Karena mendengar itu sifat, tuli juga sifat, kata Jahmiyah. Kedua-duanya sifat dan Allah tidak punya sifat. Maka Allah tidak mendengar dan tidak tuli, tidak buta dan tidak melihat, tidak tinggi, tidak rendah, tidak begini, tidak begitu, tidak berbicara, tidak bisu. Apakah bisa masuk akal yang sehat? <laughs> La Allah, tidak demi Allah. <laughs> Sungguh orang-orang stres adalah orang-orang yang mengikuti pemahaman Jahm bin Sofwan. Karena Jahm bin Sofwan dan mengikutnya mengatakan bahwa Allah tidak mungkin punya sifat. Walaupun mereka walaupun Allah mungkin punya nama kata mereka, mungkin punya nama tapi tidak punya sifat. Berarti Allah memiliki nama Al-Alim bila ilmin. Maha berilmu tapi nggak punya ilmu. Astagfirullahaladzim. Apakah nggak kafir? Wallahi laqad junna jahm Sungguh telah gila jaham. yusammi ilahahu alimun bila ilmin qadirun bila qudrah. Sungguh telah jaham, telah gila jaham dan kafir. Telah kafir dia keluar dari Islam. Berarti menurut mereka bahwasanya yang benar ditolak semua sifat. Ketika ahlu sunnah beriman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar, maha melihat, maha berkuasa. Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi di atas arasnya. Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Mulai mereka berkata, ah, kalian ahli sunnah adalah penyerupa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kalian musyabihah yang menyamakan Allah dengan makhluk, menyamakan makhluk dengan Allah dan seterusnya. Tuduhan mereka. Maka kata Ishaq ibn Rahuya, ciri-ciri jahmiyah menuduh ahli sunnah menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal ahli sunnah masih punya kelanjutan ucapan mereka. Bahwa itu sifat-sifat Allah dan tidak sama sifat itu dengan makhluknya. Allah menciptakan Adam dengan tangannya tidak sama dengan tukang kayu yang membuat kursi dengan tangannya. Tidak sama. Dan tidak sama dengan tangan manapun dari makhluknya. Laisa kamislihi syai. Tidak menyerupai Allah sifat-sifat makhluk. Tidak ada yang menyerupai Allah dan sifat Allah tidak mungkin sama dengan makhluk. Ini akidah lu sunnah. Kenapa kita mengambil kalimat yang tadi? Karena Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan disebutkan pula oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Apakah kita akan mengingkarinya? Apakah kita akan menolaknya? Atau kita akan menyelewengkannya kepada mana-mana lain padahal dipaksa-paksakan? Karena jelas Allah katakan, "Ma ya iblis, ma mana'aka an tasjud lima khalaqtu biyadayya?" Wahai iblis, kenapa? Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan tanganku kata Allah? Apalagi yang lebih jelas lagi di ayat lain, was samawat wal ardu qabdatuhu yaumal qiyamah dan bumi ini dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, tidak sama dengan seorang yang menggenggam bola, tidak sama dengan seseorang satu makhluk yang menggenggam sesuatu, tidak sama. Kenapa? Laisa kamitslihi syai. Berita dalam Al-Qur'an diimani, tetapi ucapan Al-Qur'an pula yang mengatakan laisa kamitslihi syai juga diimani. Berita bahwa Allah menggenggam langit diimani dan berita bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluk juga diimani. Sehingga kita katakan laisa kamitslihi syai. Tangan Allah tidak sama dengan makhluk. Tangan Allah menggenggam bumi tidak sama dengan tangan makhluk ketika menggenggam sesuatu. Laisa kamitslihi syai. Dan kita akan tahu betapa tidak sama dengan makhluk ketika kita mendengarkan hadis yang menyatakan bahwa qulub hati-hati ini baina asbu'aini min asabi'ir rahman bahwa hati-hati manusia di dua jari Allah yuqallibu kaifa yasha Allah bolak-balikan sekehendaknya bagaimana apa bisa tangan yang kayak makhluk ini memegang seluruh hati-hati manusia wa yuqallibuhu kaifa yasha dan dibolak-balikan sekehendaknya ingat laisa kabislihi syai' Jangan digambarkan, jangan dibayangkan karena sudah kita awali kajian ini dengan kalimat la yablughul awham wa la yudrikuhul afham bahwa Allah Subhanahu wa taala gak akan bisa kita cerna dengan otak kita, gak akan bisa kita pelajari dengan prasangka-prasangka, dugaan-dugaan, gak bisa. Hanya berita dari quran hanya berita dari hadis, selebihnya kita katakan wallahu taala alam tidak diberitakan dalam Quran, tidak diberitakan dalam sunnah. Titik. muslimin yang hormati. Maka dikatakan selanjutnya oleh para ulama dari kalangan imam-imam salafus saleh bahwa alamatul jahmiyah tasmiyatuhum ahla sunnah musyabbihah. Bahwa ciri-ciri aliran jahmiyah para penolak-penolak sifat adalah menjuluki ahlu sunnah musyabbiha Yang menjuluki al-sunnah menyerupakan Allah dengan makhluk. فإنهما من أحد من نفات شيء من الأسماء والصفات إلا يسمي musbit laha musyabbihan karena tidaklah satu orang pun dari para penolak sifat dari aliran apapun kecuali dia akan menjuluki orang yang beriman dengan sifat dijuluki dengan penyerupa Allah dengan makhluk selalu setiap orang menolak sifat pasti akan menjuluki yang mempercayai sifat Allah tadi sebagai musyabbiha, sebagai penyerupa Allah dengan makhluk. Wassalamu taufiq wal afiyah. Wa nasallahu hidayah wa rahmah. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.